بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب يسر وأعن اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Ya Allah, berilah kemudahan dan berilah pertolongan Kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamia dimanapun Anda berada, semoga cinta, ridho, dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala selalu terlimpahkan kepada Anda semuanya, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Insya Allah materi kita pada uh, sore hari ini membahas tentang harta yang wajib dizakati, kita akan membahas empat saja karena yang empat ini yang pasti. Yaitu empat harta yang wajib dizakati. Yang pertama-tama adalah bahimatul an'am, binatang ternak. Yang kedua al-khariju minal ard, hasil bumi. Yang ketiga adalah tentang az-zahabu wal fidda, emas dan perak dan juga tentang mata uang. Kemudian yang keempat adalah tentang uh, tentang urudut tijarah yaitu barang-barang perniagaan. Kita bahas empat ini saja karena yang lainnya itu kondisional seperti rikaz, rikaz itu harta karun ya, orang nemu harta karun atau juga mungkin zakat fitrah nanti ada pembahasan khusus pada saatnya dan yang lain-lainnya. Kita bahas empat ini saja. Yang pertama-tama adalah tentang bahimatul an'am, binatang ternak, yaitu al-ibil, wal-bakar, wal-ghanam, onta, sapi, dan kambing. Ini kalau dipelihara eh, dan makanannya itu dapat secara secara gratis di alam bebas dia makan dalam setahun atau dalam kebanyakan tahun, maka dia itu terkena zakatnya dan kita tidak akan memerinci lebih jauh masalah ini ya karena mungkin uh, uh, uh, kebanyakan kita tidak memilikinya. Kalau onta nisabnya batas minimalnya itu 5 ekor onta baru terkena zakat. Kalau sapi 30 ekor sapi baru terkena zakat. Kalau kambing 40 ekor kambing baru terkena zakat. Itu yang dipelihara, yang diternakkan, yang diternakkan. Adapun kalau yang diperjualbelikan maka dia itu hitungannya adalah barang-barang perniagaan. Hitungannya barang perniagaan bukan zakat hewan ternak, tapi zakat barang perniagaan. Nisabnya nisab barang perniagaan. Itu secara global dan kita tidak akan memerincinya karena mungkin jarang terjadi di antara kita permasalahan ini. Yang kedua adalah al-khariju minal ard, yaitu hasil bumi. Hasil bumi ini yang terkena zakat adalah eh, para ulama mengatakan an yakuna qutan mudakharan, makanan pokok yang bisa disimpan untuk uh, dalam jangka waktu yang lama. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 267, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Hai orang-orang yang beriman, infakkan ya dari yang baik-baik apa yang kamu usahakan dan dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kamu dari bumi ya dari hasil bumi maksudnya kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am 141 wa atu haqqahu yauma hasadih dan keluarkan haknya pada hari panen pada hari panen ini zakat Zakat uh, hasil bumi ini lebih identik dengan makanan pokok ya. Kalau zaman Nabi dulu itu uh, kurma dan gandum. Kalau di kita sekarang ya beras atau jagung dan semisalnya makanan pokok. Itu nisabnya, nisabnya adalah khamsa ausuk. lima ausuk, lima, was, lima wasak. Bagaimana di dalam Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fi habbin wala tamarin shadaqah hatta yablugha khamsata awsuq." Jadi visi-visian dan uh, buah dan buah itu tidak ada kewajiban zakat sehingga sampai lima lima wasak. lima wasak. Satu wasak itu sama dengan 60 sok. 60 sok nasi ya, berarti 60 dikali 5 maka keluarnya adalah 300 sok 300 sok dan sok ini ukurannya berbeda-beda ya kalau di Indonesia kita ini satu sok sama dengan 2,5 kilo satu sok sama dengan 2,5 kilo berarti uh, eh, 300 dikali 2,5 ternyata ketemunya itu adalah 750 ya 750 itu kalau ukurannya satu sok dua setengah kilo karena ukuran satu sok itu berbeda-beda ya ada yang bilang tiga kilo ada yang bilang dua eh, dua kilo empat puluh gram dan macam-macam kalau kita pakai ukuran Indonesia saja satu sok sama dengan dua setengah kilo jadi uh, eh, ini batas minimal hasil bumi yang kena zakat itu adalah eh, uh, 750 kilo 750 kilo itu dikeluarkan ketika panen. Jadi bukan setahun sekali ya, ketika panen dikeluarkan. Tentu saja la kisra 'alaiha sudah dibuang e, eh, penutupnya padi itu. Penutupnya padi itu namanya apa? Gabah ya, gabah ya atau damen. Gabah atau damennya dikeluarkan dulu. Nah, kalau memang mencapai 750 kilo dikeluarkan zakatnya. Berapa persen zakatnya? E, berbeda-beda dari segi pengairannya. Kalau pengairannya dengan usaha, usaha dia pengairannya maka zakatnya itu 10%. Kalau kalau pengairan tanpa usaha ya, tanpa usaha pengairannya mudah sekali gratis pengairannya, maka zakatnya 10%. Kalau pengairannya dengan usaha dia, usaha maka zakatnya 5%. Sebagaimana di dalam riwayat Bukhari rahimahullahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi ma saqatis sama'u aw kana 'usriyan al-'ushru" wa fima suqiya bin nabhi nisful ushri. Ya. Uh, yang pengairannya itu dari langit, dari air hujan maksudnya, tanpa usaha, atau usrian, atau dia itu uh, pengairannya dari menyerap air yang ada di dalam, atau kalau kita dari sungai langsung, gratis, mudah sekali, uh, tanpa biaya, tanpa usaha, maka zakatnya 10%. Tapi kalau pengairannya dengan usaha, usaha dia, maka zakatnya itu 5%. 5%. persen. Ah, sekali lagi, ini hasil bumi dan hasil bumi maksudnya adalah makanan pokok. Ah, kalau zaman Nabi dulu itu kurma, gandum dan semisalnya. Kalau kita ya padi, jagung dan semisalnya. Dan itu kalau mencapai nisab, nisab batas minimalnya 750 kilo. Setelah dikeluarkan gabahnya. Nah, lalu dikeluarkan zakatnya kalau eh, ketika panen ya, ketika panen, bukan nunggu setahun, ketika panen. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Al-An'am 141. Kalau pengairannya tanpa usaha dari hujan atau dari sungai tanpa usaha dia, zakatnya 10%. Kalau dengan usaha dia, maka zakatnya 5%. 5%. Uh, bagaimana dengan hasil bumi yang lain seperti misalnya buah-buahan, anggur, apel, atau sayur mayur atau kelapa atau misalnya semangka dan semisalnya maka di sini ya, para ulama mengatakan tidak terkena zakat hasil bumi tidak terkena zakat hasil bumi tapi zakatnya terkena zakat mal zakat harta ah, sebagaimana ucapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu laisa fil khudrawati sadaqah jadi khudrawat eh, sayur mayur itu enggak kena zakat Zakat hasil bumi maksudnya, tapi kena zakat mal, zakat mal, zakat harta. Demikian pula sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan laisa fit tuffahi wa ma asbaha uh, sadaqah. Uh, uh, Tufah ya, apa dan semisalnya tidak kena zakat. Maksudnya zakat zakat hasil bumi dia nggak kena. Tapi dia terkena zakat harta, zakat mal ya. Kalau mencapai nisabnya zakat mal dan berputar satu tahun dikeluarkan zakatnya. Nanti kita bahas zakat mal. Kita belum mengarah kepada zakat mal. Jadi ini uh, yang kedua uh, hasil bumi yaitu yang identik dengan aniyaku nakutan qutan Jadi makanan pokok yang bisa disimpan. Ya mudah-mudahan jelas. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah yang kita bahas tentang azhabu wal fitbah emas dan perak, emas dan perak atau biasanya diistilahkan oleh para ulama dengan anak dan ya, dua dua uang tunai uang tunai maksudnya ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah 34 35 walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah wabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa fiha shifahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum Hada ma kanaztum li anfusikum faduku ma kuntum taknizun. Jadi orang-orang yang menimbun emas dan peraknya, menimbun hartanya tidak dikeluarkan di jalan Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Pada hari ketika hartanya dipanaskan di api neraka jahanam, lalu disetrikakan di dahinya, eh, lambungnya dan punggungnya sambil dikatakan kepada mereka, rasakan itu harta yang kamu simpan-simpan dahulu. Rasakan. Kemudian juga di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim uh, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'ti minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safa'ihu min nar." فأحمى عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد Tiadalah orang yang memiliki harta, emas dan perak yang tidak mengeluarkan haknya, tidak mengeluarkan zakatnya. Melainkan pada hari kiamat nanti harta itu dijadikan lempengan-lempengan yang dipanaskan dengan api neraka. Artinya api neraka jahanam. Lalu disetrikakan di dahinya, lambungnya dan punggungnya. Kalau dingin dipanaskan lagi, disetrikakan lagi. Pada satu hari yang lebih lama, satu hari itu seperti 50 ribu tahun Ah, subhanallah sampai diputuskan perkara di antara manusia. Dan dalil-dalil yang lainnya yang sudah kita bahas pada ah, pertemuan kita yang lalu. Emas dan perak termasuk juga uh, apa harta kita ya, harta uang tunai. Emas dan perak ini umum. Ini umum sehingga semuanya kena termasuk tuli, perhiasan. Perhiasan itu kena, perhiasan emas atau perak. Itu pendapat yang rojeh, pendapat yang kuat dan lebih hati-hati. Dasarnya sangat kuat. Kalau kita bicara di sini nggak cukup waktunya, panjang lebar. Ada yang mengatakan nggak kena zakat, ada yang mengatakan kena sekali saja, ada yang mengatakan kena tiap tahun, dan pendapat yang kuat, yang lebih hati-hati adalah kena zakat tiap tahun. Oh, tiap tahun kena zakat. Bagaimana seorang wanita pernah datang ke Rasulullah SAW eh, membawa putrinya yang di tangannya itu ada dua gelang emas yang cukup besar. Lalu Rasulullah SAW bertanya, artinya zakat haza? Kamu keluarkan nggak zakatnya ini? Dia bilang, lah tidak ya Rasulullah. Qala ayasurruki an yusawwirakillahu fihima yawmal qiyamah siwaraini min nar? minar. Eh, kalau nggak kamu keluarkan zakatnya, nanti berarti nanti hari kiamat itu dijadikan eh, dua gelang dari api, terjadi api nanti. Mau nggak kamu? Kalau nggak keluarkan zakatnya, lalu ternyata uh, dilepas, lalu diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini saya berikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu diriwayatkan oleh uh, Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan yang lainnya. Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram mengatakan isnaduhu qawi, sanadnya kuat. Demikian pula Nikunda Aisyah radhiyallahu taala mengatakan bahwa pernah suatu ketika Rasulullah selesai masuk kepada beliau dan beliau memakai perhiasan dari eh, dari perak. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Mahada apa ini?" Kata Ibunda Aisyah, so'naatuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah." Ya Rasulullah, ini perhiasan saya. Saya berdandan untuk Anda ya Rasulullah dengan perhiasan ini. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Atu atina zakatahunna?" Apakah keluarkan enggak zakatnya itu? Kalau tidak, tidak ya Rasulullah. Oh, Masya Allah atau seperti kehendak Allah. Artinya nggak dikeluarkan zakatnya. Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbuki minan nar. Huwa hasbuki minan nar. Cukuplah bagimu itu akan menjadi api nanti kalau nggak kamu keluarkan zakatnya. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Baihaqi, Al-Hakim beliau menyatakan sahih menurut syarat Bukhari Muslim. Ibnu Hajar di dalam Talqisul Habir mengatakan uh, syaratnya syarat sahih. Ibnu Daqiq mengatakan ini sesuai dengan syarat Muslim, hadis sahih. Jadi perhiasan itu yang benar kena zakat. Eh, emas perak, uang, uang, uang tunai, dolar, rupiah, real atau apa saja, atau emas yang disimpan atau yang dipinjamkan semuanya kena zakat. Kalau mencapai nisab, mencapai nisab. Berapa nisabnya? Nisab itu batas minimal ya. Jadi kalau ada kata-kata nisab, itu maksudnya adalah batas minimal. Berapa nisabnya? Kalau emas nisabnya itu 20 dinar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang hasan dan dijadikan hujjah oleh para ulama yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinar. Kamu tidak terkena zakat sehingga hartamu itu mencapai 20 dinar. Ini kalau emas ya 20 dinar. Satu dinar itu sama dengan 4 seperempat gram. Ya, satu dinar sama dengan 4 seperempat gram. Jadi 20 dinar itu nanti ketemunya 85 gram. Nah, jadi kalau emas 85 gram. 85 gram ya. Itu nisab batas minimal emas. Ah, demikian pula kalau perak. Kalau perak nisabnya itu khomsu awak. Sebagaimana dalam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda. Laisa fima duna khomsi awakin sadaqah. Ya, ah, perak yang kurang dari 5 ukiah itu tidak terkena zakat. Nah, satu ukiah sama dengan 40 dirham. 40 dirham. Sehingga 40 dirham ini dikalikan 5. Nanti ketemunya adalah 200 dirham. Dan 200 dirham kalau dipakai dalam gram, kilogram itu ada 595 gram. 595 gram. Itu nisab batas minimal perak. Ya. Itu emas dan perak. Nah, sekarang bagaimana dengan mata uang, mata uang kita? Mata uang kita mengikuti emas atau perak yang masyhur ya, selama ini yang dipakai itu ukurannya emas. Tapi kebanyakan ulama kontemporer mengatakan yang dipakai itu perak. Sekarang gini ya, para pendengar siar Radio Dakwah Islamia, semoga Allah mencintai, meridhoi dan menyayangi Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Kan di situ ada emas dan perak ya, ada emas dan perak. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, emas dan perak, ya. Kemudian uang, e, mata uang, rupiah, dolar dan semisalnya itu kan dikiaskan kepada emas atau perak. Tapi selama ini e, kok yang dipilih itu kok emas itu loh, kok yang dipilih emas. Kenapa kok gak yang dipilih itu perak, ya? Itu kan jadi pertanyaan kita. Kenapa kok yang dijadikan ukuran itu emasnya, bukan peraknya? Sehingga kalau emas itu uh, sekarang coba kita kembali kepada batas minimal ya nisabnya emas. Nisabnya emas itu 85 gram. Uh, saya kemarin tanya kepada penjual emas, sekarang ini emas 1 gram kurang lebih harganya 240 ribu. 240 ribu kurang lebih. Berarti kalau dikalikan 85 itu nanti akan keluar angka 20 juta 20.400.000. Ya. Nah, ini nisabnya batas minimalnya. Orang yang punya harta senilai ini 20 juta 20.400.000 untuk untuk hitungan sekarang ya. Ini tentu mengikuti ya, hitungannya harga emas berubah-ubah. Kalau sekarang ini hitungannya 20 juta 400 ribu Itu mencapai satu tahun kena zakat 2,5%. Ya. Sementara kalau perak, kalau perak, sekarang ini perak saya tanya kepada penjualnya, satu gram itu sekarang sekitar lima ribuan, lima ribu. Itu dikali lima ratus sembilan puluh lima Dan keluarnya itu adalah dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu. Ya, hampir tiga juta. Berarti kalau itu hitungannya perak, orang yang punya uang senilai tiga juta, kurang lebih tiga juta, itu sudah kena zakat. Kena zakat. Dan ini lebih hati-hati. Jadi iya. yang yang selalu menjadi pertanyaan kita, kenapa yang dipakai kok emas, kok bukan perak? Kan Allah mengatakan emas atau perak, ya, emas dan perak. Nah kalau uang mengikuti salah satunya, tapi yang dipilih kok emas itu loh. Ya, kalau emas kan jauh sekali, 20 20 juta baru terkena. Kalau perak 3 juta sudah kena zakat. Seperti itu. Karena itu kebanyakan ulama kontemporer e, mengatakan yang e, ukurannya itu perak, bukan emas. Dan ini juga sebagaimana dikatakan oleh Dr. Wahbah az zuhairi dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Atillatu. Beliau mengatakan, "Wa tuqaddarul awraq an-naqdiyya an si'ri dzahab." Uh, ah, mata uang, mata uang itu dihitung dengan harga, harga emas, uh, kata beliau. Kemudian kata beliau lagi, "Wa yara kathirun min ulama'il 'asri anna an-nuquda tuqaddaru bi si'ril fiddah." ihtiyatan limaslahatil fuqara wa anna dzalika anfa' lahum. Dan kebanyakan ulama kontemporer berpendapat, ulama kontemporer, ulama ulama sekarang ya, ulama sekarang berpendapat bahwa uang mata uang itu dihitung dengan ukur dengan harga perak, dengan harga perak. Ini sebagai bentuk ikhtiyat, bentuk hati-hati. Demi kemaslahatan orang fakir miskin, dan karena hal ini lebih bermanfaat bagi mereka. Dan ini yang benar. Demikian pula para ulama yang lain, Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, rahimahullahu taala ulama panutan dunia internasional, beliau mengatakan tentang uh, tentang mata uang kata beliau, "Wa tajibuz zakatu fil awraqin naqdiyah li'annaha badalun 'anil fiddah fataqumu maqamaha فإذا بلغت نصاب الفضة wajabat fiha zakah. Ya. Dan wajib zakat uh, terhadap mata uang, mata uang karena dia adalah ganti dari perak. Sehingga posisinya sama dengan perak. Apabila telah mencapai nisabnya perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Itu kata beliau di dalam kitab Majalis Syahr Ramadan halaman 120. Jadi ini yang benar, ini yang lebih hati-hati ya. Sekarang coba eh, pikirkan, pikirkan. Kan ada emas perak. Dan uang itu dikiaskan kepada emas dan perak. Kenapa yang dipilih kok emas itu? Alasannya apa kok dipilih emas? Kenapa kok yang dipilih bukan peraknya? Padahal perak lebih hati-hati, lebih hati-hati. Jadi begitu. Jadi kalau kepingin hati-hati, kepingin selamat, maka uang, mata uang itu eh, baik rupiah atau dolar atau apa saja, itu hitungannya dengan hitungan perak, hitungan perak. Kalau senilai 595 eh, gram perak itu kena zakat. Tapi ditunggu dulu berputar satu tahun, berputar satu tahun ya. Dan sekarang ini nilainya 595 gram perak itu ribu, Jadi sekitar 3 juta lah. Jadi orang punya harta seperti itu ya, berputar satu tahun dikeluarkan zakatnya. Karena Rasulullah SAW selalu mengatakan ah, hatta yahula alihal haul sehingga berputar dulu satu haul, satu putaran, satu tahun maksudnya. Jadi wajib dikeluarkan uh, zakatnya itu. Kemudian bagaimana kalau piutang, piutang ya, harta kita ada di orang lain, orang utang sama kita. Pas hitungan zakat kita, apakah uh, uang kita yang ada di orang itu dihitung juga? dihitung atau tidak. Di sini para ulama membagi dua, membagi dua. Yang pertama-tama, kalau harta kita itu ada pada orang yang dia itu bisa bayar kepada kita sewaktu-waktu. Kepada musir, musir orang yang mudah. Ya, yang bisa dia bayar sewaktu-waktu. Kalau kita tagih bayar. Nah, jatuh temponya bayar. Nah, maka dihitung zakatnya. Walaupun di tangannya orang ya. Misalnya bapak atau ibu sekarang punya harta 100 juta. Ada di tangannya orang 100 juta. Tapi dia itu kalau diminta dikembalikan langsung. Maka berarti hartanya bapak yang dihitung itu adalah 200 juta. Dikeluarkan zakatnya dari 200 juta. E, kecuali kalau hartanya itu berada di tangan orang, e, orang hutang ya. Di tangan orang dan dia nggak bayar. Nggak bayar ya istilahnya. itu Memang dia sengaja nggak bayar. Dia ngemplang ya nggak bayar. Atau memang dia nggak mampu bayar, nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar. Mu'sir. Mu'sir Muslim kesulitan, nggak bisa bayar. Ya, dalam kasus seperti ini, maka yang di tangannya orang itu nggak dihitung. Yang 100 juta di tangannya orang nggak dihitung. Yang dihitung yang ada di tangan kita. Ya, nggak dihitung zakatnya itu. Sampai, walaupun bertahun-tahun nggak dihitung. Sampai dia bayar, lah ketika dia bayar diserahkan ke kita, baru dikeluarkan zakatnya untuk satu tahun saja. Sebagian ulama mengatakan nggak ada, nggak ada zakatnya itu setelah diterima baru ditunggu berputar satu tahun lagi. Baru kena zakatnya. Tapi lebih hati-hati ketika sudah diterima, dikeluarkan saja zakatnya satu tahun. Itu lebih hati-hati. Ya, satu tahun saja, bukan tahun-tahun yang telah lalu itu. Uh, jadi itu ya, jadi tentang emas, perak atau mata uang itu nisabnya pakai emas atau perak. Kalau emas 85 gram, kalau perak 595 dan perak ini yang yang lebih hati-hati hitungannya ya, 595 gram. Sekarang sekitar 3 juta berputar satu tahun, satu tahun dulu. Eh, pada akhir tahun itu hartanya masih ada pada dia senilai nisab bahkan lebih, ya bahkan lebih. Maka dikeluarkan zakatnya cuma dua setengah persen, rubul usur rub'ul usyur, dua setengah persen. Ya. Jadi misalnya begini, kita pakai hitungan perak ya. Jadi orang sekarang punya harta 3 juta. Ah, sekarang hari ini dia punya 3 juta. Dan 3 juta itu ada pada dia terus sampai tahun depan seperti hari ini, tanggal 22 Ramadan. Ah, ketika 22 Ramadan tahun depan itu ada pada dia, bahkan sudah bertambah jadi 10 juta, maka dikeluarkan zakatnya dari 10 juta itu dua setengah persen. Ya, seperti itu. Itu cara penghitungannya, mudah-mudahan jelas. Kemudian, uh, eh, pun pun eh, perhiasan-perhiasan yang lainnya, seperti misalnya orang punya permata, permata ya, uh, zamrud, atau mungkin apa sih permata, walaupun mahal itu nggak kena zakat. Nggak kena zakat. Kecuali kalau dipakai untuk jual beli, berniaga, maka kena zakatnya zakat niaga, niaga ya. Nah, niaga itu yang keempat sekarang kita bahas, yaitu urudut tisyarah. yaitu barang-barang perniagaan. Barang perniagaan misalnya orang jual beli rumah, ya itu kena zakat semuanya untuk jual beli. Jual beli tanah itu kena zakat semuanya. Jual beli mobil itu kena zakat semuanya atau jual beli kendaraan ya, jual beli misalnya makanan, kena zakat semuanya. Jual beli benda-benda elektronik, nah itu kena zakat semuanya. Ya, pokoknya barang-barang eh, perniagaan itu kena zakat. Barang-barang harus dihitung, termasuk alat-alat ya, termasuk misalnya orang jual beli eh, pecah belah ya, atau di supermarket, nah itu dihitung semuanya barangnya, supermarket dihitung semuanya, dihitung semuanya harus hati-hati, hati-hati. Kemudian juga orang yang jual uh, spare part, spare partnya mobil itu kecil-kecil barangnya, dihitung semuanya. Seperti apotek ya, obat-obatnya itu dihitung semuanya, sak toko semuanya dihitung. Ya, tiap tahun dihitung, dikeluarkan zakatnya dua setengah persen, dua setengah persen. Itu. Jadi hati-hati, cara menghitungnya diambil cara yang paling hati-hati. Ini masalah akhirat, kita perlu hati-hati, perlu waspada, jangan sembrono. Eh, hati-hati uh, alhamdulillah jangan sampai nanti harta kita menjadi senjata makan tuan maunya itu disayang-sayang ternyata hari kiamat malah jadi setrika disetrikakan Insya Allah mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi hitung yang hati-hati yang hati-hati kita nggak bisa nipu Allah uh, nipu diri sendiri nggak bisa Adapun yang dipakai, yang dipakai ya, misalnya orang punya mobil, punya rumah, punya apa, apa saja, Oh, yang dipakai itu nggak kena zakat selain perhiasan emas dan perak. Perhiasan tetap kena menurut pendapat yang rojih yang kuat. sebagaimana tadi telah dibahas. Eh, adapun yang selain perhiasan emas dan perak yang dipakai itu nggak kena. Jadi rumah walaupun mewah, orang punya rumah harganya 10 miliar, ditempati tapi nggak dijual belikan itu nggak kena zakat. Punya mobil misalnya mobil Jaguar harganya 2 miliar, tapi dipakai nggak dijual belikan itu nggak kena zakat, nggak kena zakat. Adapun kalau dia niat dijual belikan, nah, kena zakat tiap tahun. Nah, jadi nggak kena zakat kalau nggak niat dijual belikan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi la farasihi sadaqah." Seorang muslim tidak kena zakat terhadap budaknya dan kendaraannya. Artinya yang dipakai. Ya. Ini tentang Eh, barang-barang uh, empat empat harta yang wajib dizakati. Ya, insya Allah yang lainnya menyusul ya, zakat fitrah di menyusul menjelang Idul Fitri. Adapun yang lainnya kasus-kasus ya, seperti saham dan macam-macam itu di luar pembahasan kita pada waktu lain saja. Karena itu agak rumit dan mungkin uh, kalau diterangkan di sini malah nanti bisa uh, membingungkan bagi sebagian orang. Adapun kalau disewakan bagaimana? Orang punya uh, rumah 10 disewakan, punya mobil 10 disewakan. Bagaimana? Kalau disewakan, maka kenaknya kena zakat harta, zakat harta. Jadi uang hasil sewanya itu uh, kalau mencapai nisab uh, berputar satu tahun dikeluarkan zakatnya dua setengah persen. Atau uang hasil sewa itu digabung dengan uangnya dia, digabung dengan uangnya dia itu dan terkena zakat uh, setiap tahun ya dua setengah persen. Itu kalau mencapai nisab batas minimal tadi. Ya mudah-mudahan keterangan saya ini jelas bisa difahami dengan mudah. Dan insya Allah besok pembahasan kita tentang uh, delapan golongan uh, yang wajib menerima, yang berhak menerima zakat. Itu besok ya, kita belum masuk ke sana. Dan mohon kalau ada pertanyaan dikirimkan ke SMS-nya radio saja, jangan ke SMS saya. Karena HP saya kadang saya bawa, kadang nggak saya bawa. Ya, mudah-mudahan penjelasan ini bisa difahami dengan mudah dan marilah kita hati-hati, keluarkan zakat, keluarkan zakat, hati-hati. Jangan sampai harta yang Anda sayang-sayang itu, yang Anda eman-eman itu, nanti menjadi setrika, disetrikakan. Ya, itu harta nggak dibawa mati. Tapi kalau Anda keluarkan zakatnya, nah Anda bawa mati zakatnya. Kan sekarang orang-orang bilang, buat apa cari harta banyak kan nggak dibawa mati. Maka sekarang kita balik, carilah harta yang banyak yang halal dan bawalah mati. Bawalah mati. Bagaimana cara membawa harta mati? Caranya dikeluarkan di jalan Allah. Keluarkan zakatnya, sodako, infak, fisafilillah. Itu Anda bawa mati zakatnya. Eh, hartanya Anda bawa mati. Eh, harta yang halal, yang dimiliki orang soleh, dikeluarkan di jalan Allah itu dibawa mati. Kekal, milik dia selama-lamanya. Ya, mudah-mudahan ini jelas ya. Mudah-mudahan jelas. Eh, sekarang kita masuk kepada pertanyaan. Dan ini pertanyaannya sudah penuh. Ya, Mohon yang lainnya ditahan dulu untuk tidak mengirim karena nanti nggak terjawab. Sayang kalau nggak terjawab nanti. Insya Allah sebentar lagi kita masuk tanya jawab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, demikian tadi mitra pendengar setia dan Salamias, empat harta yang wajib dizakati sudah disampaikan oleh Ustadz Salat Rumi. Dan saat ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan saat ini sudah banyak sekali SMS yang masuk. Mohon untuk bisa dihentikan dalam proses pengiriman SMS ke SMS center kami. Dan pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah, apakah umar sekaligus ulama di Sabilillah berhak zakat? Saya pernah dengar kisah Khalifah Abu Bakar atas saran Usman mau terima zakat agar Abu Bakar tidak sibuk kerja, tapi konsentrasi masalah umat. Jazakumullah khairan kafir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Amin atas doanya, semoga kebaikan untuk Anda juga terlimpahkan kepada Anda. Mengenai yang berhak menerima zakat ini belum kita bahas ya fisabilillah. Adapun kisah sahabat Abu Bakar dapat zakat itu enggak benar ya. Sahabat Abu Bakar itu orangnya mampu, orangnya cukup kaya. Tidak benar itu kisahnya. Jadi mengenai visabilillah insya Allah kita bahas besok ya. Anda sabar dulu supaya fokus kepada yang dibahas dulu aja. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Apakah barang-barang dagangan yang bukan milik pedagang yang bersangkutan konsinyasi atau titipan jika harus ditangguh dihitung dalam perhitungan zakat? Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda. Jadi barang-barang ya yang ada di kita, yang ada di kita ya. Berputar satu tahun ada di kita, di kita itu. Itu ketika jatuh waktunya zakat kita, itu dihitung milik kita, dikeluarkan zakatnya. Karena ketika jatuh temponya zakat, harta itu ada pada Anda. Uh, solusinya supaya nggak kena zakat, sebelum uh, sebelum waktunya zakat, harta itu harus dikeluarkan, kembalikan kepada pemiliknya. Kalau uh, ketika jatuh tempo zakat dan itu masih ada pada Anda, itu dihitung milik Anda. Dihitung milik Anda karena ada di tangan Anda, di tangan Anda, Anda mengelolanya, ya. Jadi seperti itu. Itu dikenakan zakat kalau waktu waktu jatuh tempo zakat Anda dan harta itu ada di tangan Anda. Uh, solusinya adalah dikeluarkan uh, dikelu apa namanya harus keluar dari Anda sebelum uh, jatuh tempo zakat Anda supaya nggak kena zakat. Ya, kondol. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum selalu Abdullah Salahadrami yang dimuliakan Allah, semoga sehat-sehat selalu. Ustadz, untuk segala macam barang yang dizakati, ukurannya atau patokannya emas. Dan Afwan pagi RTI kok tidak on air, Bapak Astari di sini Semisari. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya Bapak Lestari ya. InsyaAllah mudah-mudahan kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda. Kalau pagi nggak on air memang supaya nggak panas stadionnya. Karena non-stop ya sampai sampai subuh sampai sampai ya, ceramah pagi itu. Kemudian e, mengenai harta, harta itu hitungannya emas atau perak tadi telah dibahas ya. Kalau emas 85 gram, kalau perak 595. Dan yang lebih hati-hati, lebih bermanfaat untuk fakir miskin adalah hitungannya perak. Dan itu yang diambil uh, pendapatnya oleh ulama ulama ul asr, ulama kontemporer. Dan itu memang uh, masuk akal sekali. Bentar ya. Yang kita jawab yang sesuai dengan materi ya. Pandol. Yeah. Assalamualaikum Pak Ustaz yang dirahmati dan diridhoi Allah. Apakah orang jual pulsa harus mengeluarkan zakat? Dan bagaimana caranya? Bagaimana kalau memberikan zakat fitrah ke orang yang sudah tua atau janda dan tidak bekerja? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan untuk Anda terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Iya, pulsa itu kan barang dagangan. Jadi misalnya Anda punya pulsa ya, punya pulsa pulsa apa? Pulsa yang di bisa. isi gitu ya misalnya ya 50 eh, ribuan. Anda punya jumlahnya misalnya 1000. Nah itu berapa sudah? 50 ribu dikali 1000. 50 ah, juta, 50 iya. juta kena zakat. Ya, jadi kalau mencapai nisab batas minimal tadi itu dan berputar satu tahun itu dikeluarkan zakatnya dua setengah persen diberikan kepada 8 kelompok yang berhak menerimanya dan itu insya Allah kita bahas besok yang berhak menerima itu anda ikutin besok ya tidak ikuti ajan ya, besok supaya fokus. Seperti itu. Ya, fadol. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dicintai dan disayangi Allah. Tanda-tandanya akan datangnya malam Lailatul Qadar itu apakah bisa kita ketahui semenjak menjelang saat maghrib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah mencintai dan menyayangi Anda dan semuanya. Tanda-tandanya nggak ada yang tahu ya. Adapun kalau fenomena alam malam itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadri lailatun samhatun taliqatun la haratun wa la baridah tatlu'u syamsu sabihataha dha'ifa hamra wa fi riwayat anha qastun la syu'a laha hatta tartafi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi malamnya itu adalah malam yang enak sekali, yang ideal, tidak panas, tidak dingin. Uh, keesokan harinya matahari terbit tidak mengeluarkan sinar Eh, sinarnya melemah, tidak menyilaukan seperti bejana, kemerah-merahan tapi agak meninggi. Adapun sebelumnya dan yang lainnya kita nggak tahu. Kalau ada orang tahu, Anda jangan percaya. Itu ilmu gaib ya. Rasulullah aja nggak tahu. Seperti itu. Yang jelas kita berusaha-berusaha dengan beribadah, amalan badan, amalan hati, dan yang lain-lainnya. Dan tanda yang pasti orang yang mendapat Lailatul Qadar itu setelah Idul Fitri dia bertambah baik dan bertambah dekat dengan Allah, bertambah istiqomah dia suka melakukan ketaatan-ketaatan dan dia uh, tidak suka dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Insya Allah. Ya, Fadol silakan. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz yang saya cintai karena Allah. Terima kasih atas bimbingan dan nasihat kepada keluarga kami untuk menjemput hidayah. Doakan kami istiqomah dari hand-hand di Blinding. Alhamdulillah, Masya Allah, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Kami semua mencintai Anda karena Allah dan Allah juga mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan Anda sekeluarga semua istiqamah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya, pandang. Assalamualaikum Ustaz, jika emas telah mencapai nisab, maka yang wajib mengeluarkan zakat dari harta suami apakah istri? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang wajib mengeluarkan zakat pemiliknya, milik siapa itu? Kalau milik suami, yang mengeluarkan suami. Kalau milik istri, yang mengeluarkan, yang mengeluarkan ya istri. Jadi kalau perhiasannya milik istri misalnya, istri punya perhiasan ya, 100 gram misalnya emas, yang mengeluarkan ya istri. Ya, 100 gram itu berapa? Dihitung, dikeluarkan 2,5 persen uh, keluarkan uang, jadi dinilai dengan uang berapa. Jadi yang mengeluarkan pemiliknya ya, yang mengeluarkan pemiliknya. Kalau milik suami yang mengeluarkan suami. Kalau milik istri yang mengeluarkan ya istri. Hmm. Ya, padahal. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah meridhai Ustaz. Amin. Saya tanya kemarin Ustaz bahas tentang gadai tanah atau sawah itu kalau dipungut hasilnya masuk riba. Saya Isa terlanjur pinjam uang dan tanah jaminannya dan tanah jaminannya. Rencananya tanah itu mau digarap orang itu. Uangnya sudah dipakai, bagaimana caranya Ustaz? Karena tidak paham. Yang di Haji Rois di Paga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda. Iya, jadi kalau orang menggadaikan tanah ya untuk mendapatkan uang, eh, tanah yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang uh, yang uangnya Anda ambil itu. Ya, yang uangnya Anda pinjam dari dia itu nggak boleh, itu riba. Kullu qardin jarra manfa'ah wa riban. Ya, enggak boleh ya. Kecuali kendaraan boleh ditunggangi, ditum, dinaiki dengan biaya yang menaiki atau susu boleh diperas dengan biaya yang memeras yang memanfaatkannya itu. Jadi kalau ini sudah terlanjur ya, terlanjur pinjam uang dan tanah jaminannya. Karena memang digarap orang itu. Oh, jadi Anda ya, jadi Anda pinjam uang ke orang itu lalu tanah Anda diserahkan ke orang itu lalu mau digarap ya. Uangnya sudah dipakai bagaimana? Ya diberitahu aja ke orang itu, beritahu aja menurut hukum yang benar itu nggak boleh dimanfaatkan ini. Untuk jaminan saja nggak boleh dimanfaatkan. Anda beritahu. Kalau dia manfaatkan juga ya ini yang dosa dia. Yang dosa dia ya. Dan, eh, dan karena ketidaktahuan mudah-mudahan Allah mengampuni ya sudah terjadi sudah terlanjur ke depan jangan di jangan diulangi lagi Jangan dilakukan lagi. Sekarang yang banyak istighfar, taubat kepada Allah, mohon ampun, menyesal, janji nggak akan ngulangi lagi. Insya Allah Allah mengampuni. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Yang jelas orang tersebut perlu diberi masukan bahwa tanah itu nggak boleh dimanfaatkan. Karena kalau dimanfaatkan terjadi riba di dalamnya, diberitahu orang itu. Kalau dia mau, Alhamdulillah, nggak mau, yang penting Anda sudah menjelaskan. Dan ke depan, eh, mudah-mudahan lebih hati-hati lagi. Sebelum melangkah itu carilah ilmu dahulu. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Cari ilmu dulu sebelum mengucapkan, sebelum berbuat. Cari ilmu dulu. Sehingga kita tidak tidak keliru ketika melangkah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencari ilmu itu wajib atas setiap-tiap orang Islam. Yaitu ilmu yang kita akan terjun di dalamnya, itu wajib. Ya, fadal, silakan. Assalamualaikum Ustaz yang dihormati Allah. Bagaimana bila zakat dibayarkan ke amil zakat satu minggu sebelum hari raya? Tapi sama amil zakat dibagikan ke fakir miskin sehari sebelum lebaran. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Ini sah ya. Jadi Anda memberikannya ke amil seminggu sebelum lebaran, tapi amilnya itu baginya satu hari sebelum lebaran sah ya. Sah. Jadi satu atau dua hari sebelum lebaran itu sah. Kalau ya, eh, sebelum itu nggak sah. Karena dalam beragama ini kita uh, mengikuti, tidak membuat sesuatu yang baru. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Ustaz, saudara saya memberi uang kepada saya dari hasil dagang yang mutar pinjaman dari bank. Apakah itu termasuk riba dan apakah saya boleh menerimanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi saudara Anda uh, bermuamalah dengan bank riba. Ya, itu riba jelas riba ya. Ketika Anda diberi, ya, Anda boleh menerima. Itu halal. Selama Anda tidak tahu bahwa itu adalah hasil ribanya. Jadi kalau uangnya itu uang yang campuran antara modal dengan campuran itu nggak apa-apa, itu halal Anda terima, nggak apa-apa. Kecuali kalau eh, uh, per ini loh, ini hasil bunganya, ini loh ribanya saya kasihkan kamu. Nah, itu tidak boleh, itu haram. Tidak apa-apa ya, diterima tidak apa-apa, itu halalan tayyiban. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Madinah, beliau diberi hadiah oleh Yahudi. Yahudi pemakan riba. Ha? Ah, Rasulullah diberi hadiah makanan dan yang lainnya diterima oleh beliau. Karena hartanya harta-harta yang tidak jelas, campuran tidak apa-apa. Kalau yang jelas-jelas haram diberikan ke kita, kita tahu itu jelas-jelas haram, pasti tidak boleh. Bagaimana sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah diberi oleh diberi kue oleh mantan budaknya. Lalu mantan budak mengatakan bahwa itu uang yang dibuat beli kue itu adalah uang haram, uang haram, jelas haram. Maka sahabat Abu Bakar takutnya luar biasa, dikeluarkan seluruh isi perutnya. Ah, karena jelas-jelas haram. Dia beliau mengatakan kalau saya sampai mati pun saya akan lakukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu lahmin nabata min suhtin naru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari barang haram itu neraka lebih pantas. Jadi ketika Anda diberi, terima tidak apa-apa. Kecuali kalau Anda tahu persis itu Pak, itu adalah harta hasil ribaknya, ribaknya ini ribanya saya kasihkan kamu. Nah, itu tidak boleh. Kalau tidak tahu campur tidak apa-apa. Halalam toyiban. Jangan khawatir. Halalam toyiban. Ya, kontrol. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah zakat mal boleh disumbangkan untuk pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran? Dan apakah boleh untuk proses cepat dibuat taksiran lebih? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai untuk pembangunan Taman Pendidikan Al-Quran itu kita bahas besok ya. Besok ketika kita bahas tentang visa filillah. Adapun untuk uh, cara penghitungannya pakai taksiran nggak apa-apa, taksiran dengan catatan paling hati-hati, apalagi dilebihkan nggak apa-apa. Yang tidak boleh ditaksir tapi uh, sedikit lebih sedikit itu nggak boleh. Jadi kalau ditaksir tapi lebih lebih banyak nggak apa-apa. Selebihnya itu adalah sodakoh. Selebihnya itu dianggap sodakoh. Ya, lebih hati-hati seperti itu. Apalagi sekarang ini kan ada pembukuan-pembukuan ya. Misalnya toko itu kan ada barang masuk dimasukkan komputer. Ya, istilahnya itu ada accounting ya, accounting. Dimasukkan komputer, kemudian nanti ya, terlihat sekali berapa barang masuk, barang keluar, yang tersisa berapa, semuanya gampang cara menghitungnya itu. Cara-cara modern. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah uang yang disimpan di rumah selama satu tahun dan sudah sampai nisabnya apakah wajib dikeluarkan zakat? Dan bagaimana dengan anggota umum dan toko apa juga dikeluarkan zakat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, rumah yang ditempati tidak terkena zakat ya. Hah? Uang yang disimpan di rumah. Uang ya, uang yang disimpan di rumah. Disimpan ya kena, uang itu kena ya, tiap tahun kena, tiap tahun kena. Yang mencapai nisab kena tiap tahun 2,5 persen. Eh, angkutan umum yang dipakai, yang dipakai itu kena dari hasilnya, bukan angkutannya. Demikian pula toko, toko yang yang kena bukan tokonya ya, yang kena barang-barang dagangannya itu, tiga tijarah. Yang yang kena barang dagangnya ada dalam toko itu. Itu yang kena, dihitung semuanya. Jadi kalau istilahnya itu supermarket ya, supermarket kalau di Arab tadi bakolah namanya, bagolah. Itu dihitung semuanya, barang mulai dari yang paling besar sampai, yang paling kecil. Demikian pula penjual spare part kendaraan, itu sampai apa namanya paku-paku, murmur, baut-baut dihitung semuanya itu. Hati-hati. Jadi harus benar-benar hati-hati. Ini masalahnya ini masalah masalah akhirat ini. Kita harus waspada. Ya, kalau Assalamualaikum Ustaz, boleh zakat diberikan ke pembantu di rumah? Apa, bol apa boleh uang zakat dipakai membeli peralatan mainan TK atau peralatan klinik di mana sekolah dan klinik juga untuk kaum miskin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini uh, ah, kepada ya, yang berat menerima zakat besok ya, besok. Kepada pembantu rumah tangga, eh, kalau memang dia masuk 8 golongan, fakir miskin, ya boleh. Ataupun yang lain-lainnya besok aja ya, supaya lebih fokus ya sabar dulu. Anda tunggu besok insya Allah mudah-mudahan oleh Allah diberi kemudahan. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang saya cintai karena Allah. Misalkan saya uh, eh, saya tanah punya tanah. Kalau ada yang mau beli harganya cocok, ya saya jual. Apa harus zakat atau zakat per tahun? Kalau belum laku-laku, apa tidak makin habis? Mohon maaf, Ustaz, pedoman fikirnya pakai kitab apa? Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbakilladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah. Jadi kalau tanah ya, tanah Anda niat jual beli, itu tiap tahun kena zakat. Tiap tahun kena zakat. Enggak eh, bisa habis, enggak mungkin habis itu, enggak mungkin habis ya. Karena nanti sampai 85 gram emas atau 595 gram perak nggak habis itu jadi nggak mungkin habis jadi nggak mungkin habis Allah misalnya 100 juta misalnya ya dikeluarkan dua setengah persen tahun ini tahun depan belum laku juga dua setengah persen ya terus tiap tahun karena itu adalah harta anda anda jual belikan tapi insya Allah nggak sampai habis jangan jangan jangan ragu jangan khawatir orang mengeluarkan zakat itu tidak akan melarat belum pernah ada ceritanya dalam sejarah orang mengeluarkan zakat atau sodako lalu melarat nggak ada ceritanya yang ada itu orang mengeluarkan zakat dan sodako, hartanya tambah barokah. Tambah barokah dan tambah barokah. Itu ayat Quran, itu hadis. Allah tidak membohongi kita. Rasulullah SAW tidak membohongi kita. Anda harus yakin. Dan contoh, contohnya tampak sekarang, tambah barokah. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Kalau tidak Anda keluarkan zakatnya, jadi setrika. Setrika. Jadi setrika, jadi ular, jadi macam-macam. Jadi jangan khawatir, jangan khawatir, jangan ragu. Orang keluarkan zakat banyak, bukan hanya Anda. Silahkan. Tidak ada yang melarang semuanya barokah. Adapun kita pedoman yang saya pakai apa? Eh, Alhamdulillah saya kalau mau ngajar seperti ini saya selalu buka kitab banyak, kitab banyak, kitab eh, Al-Majmu' Syarah Muhajjab, Al-Mughni, kemudian juga kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh. Itu besar berapa jilid. Kemudian juga kitab Al-Um Imam Syafi'i. Kemudian juga kitab Fiqh Sunnah. Kemudian juga fatwa-fatwa tentang zakat dan yang lain-lainnya banyak sekali. Jadi bukan satu buku yang saya baca, beberapa buku. Alhamdulillah Rabbil Alamin, semoga bermanfaat, semoga Allah menjadikan ikhlas, dan semoga Allah membimbing kita ke jalan yang lurus. Allahumma amin. Iya. Ya, pandang. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah. Saya mau menanyakan zakat toko. Bagaimana cara menghitungnya? Apakah hanya laba saja dan apakah boleh memberi THR pada karyawan diniatkan zakat dari Iva di Batu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Uh, jadi zakatnya toko ya. Apakah laba saja? Eh, bukan laba saja semuanya. Jadi laba plus modal semuanya. Laba plus modal plus barangnya. Jadi barang di toko itu dihitung semuanya ya. Modalnya dihitung semuanya kena zakat itu 2,5%. Adapun tokonya, tokonya itu bangunannya nggak kena ya, barang-barang dagangannya yang kena itu. Nah, kemudian THR dengan niat zakat, nah, itu nggak, nggak diperbolehkan. Karena THR itu tunjangan yang wajib diberikan oleh oleh majikan kepada kepada karyawannya. Kalau Anda niatkan zakat, maka berarti kewajiban Anda Anda gugurkan dengan ganti zakat itu nggak boleh. Karena THR itu sesuatu yang sudah dikenal di masyarakat bahwa pemilik uh, Eh, majikan yang memberikan kepada karyawan tunjangan hari raya. Itu tunjangan hari raya sendiri, berdiri sendiri. Nggak boleh diniatkan zakat. Jadi THR sendiri, zakat sendiri, zakat sendiri. Karena jangan sampai orang itu menggugurkan kewajibannya eh, dengan eh, dengan zakat itu nggak dibenarkan. Jadi THR sendiri, zakat sendiri ya, jangan dicampur aduk. <clears throat> ya, Allah silakan. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah seorang istri yang punya penghasilan sendiri mengeluarkan zakat atau sodakoh dari hartanya tersebut tanpa sepengetahuan suami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, istri harus mengeluarkan zakat ya, tapi ya sepengetahuan suami lah. Walaupun suami nggak ngejen kan tetap keluarkan. cuma, cuman supaya suaminya tahu, nggak merasa dilangkai, supaya suami merasa dihormati, diberitahu begitu ya. Tapi ini tidak tidak tergantung izinnya suami loh ya, cuman sekedar diberitahu saja Nah, ini zakat saya sekian, saya akan mengeluarkan. Ya, begitu aja tahu Adapun suami nggak nggak ngizin kan nggak boleh, ya tetap keluarkan ini wajib. Sama dengan ketika suami anda melarang anda untuk sholat, kamu nggak boleh sholat, nah, nah tetap sholat. Jadi diberitahu aja supaya tidak merasa dilangkai. Dan itu sesuatu yang mudah, mudah sekali ya, ngobrol, berbicara dengan keluarga seperti itu. Ya, Fadol silakan. Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah, kalau kita dapat rezeki sebelum ditabung, kita zakati lebih dulu. Terus kalau sudah satu tahun, apa harus dilakati lagi? Jazakallah khairan katsir. Waalaikumsalam. Amin atas doanya ya. Semoga rahmat dan sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi zakat bukan begitu caranya ya. Zakat mencapai nisab dulu, mencapai nisab ya, batas minimal tadi telah dijelaskan. Berputar satu tahun itu baru dikeluarkan zakatnya. Kemudian kalau orang mempunyai harta senilai nisab, itu boleh ya zakat untuk tahun depan dikeluarkan sekarang itu boleh kalau ada perlu tentunya kalau ada perlu jadi misalnya zakat untuk tahun depan tahun 1430 eh, ya dikeluarkan sekarang kan ada perlu misalnya ada orang butuh dia operasi butuh dana nah, kita ambilkan dari zakat kita. Zakat yang tahun depan kita keluarkan sekarang, itu dicatat. Saya keluarkan sekarang misalnya 5 juta, begitu ya. Nah, tahun depan ketika kita mengeluarkan zakat, dipotong yang sudah dikeluarkan itu, ya. Tapi dengan niat, niatnya zakat. Diniatkan zakat. Niat ya, niat itu prinsip. Niat itu rukun. Nggak ada niat, nggak, nggak sah. Jadi begitu. Ya, Fondol, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. ya, ini di luar materinya. Kita lewat oh, ya. Iya. Di luar materinya. Ya, ya Fondol. Assalamualaikum Ustaz yang dimuliakan Allah Ustaz tolong diulangi hadis Nabi yang berhubungan tentang zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin dan ditulis dalam kitab apa? Assalamualaikum Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Itu hadisnya sahih ya Yaitu sabda Rasulullah SAW tentang zakat fitrah Tuhratan lissaimi minal lagwi warrafat Wa tu'matan lil masyakin Zakat fitrah itu untuk membersihkan puasa kita Dari mungkin eh, kata-kata yang yang jorok, yang kotor dan untuk memberi makan orang miskin ta'matan lil masakin itu hadis sahih itu bisa Anda dapatkan di Abu Dawud, di Ibnu Majah, Ad-Darqutni, Al-Hakim dan yang lainnya. Ya. Jadi untuk orang miskin saja. Jadi bukan delapan golongan ya. Silakan Anda buka di Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Ad-Darqutni, Al-Hakim dan yang lain-lainnya. Insya Allah di buku-buku yang bahas tentang zakat fitrah selalu ada itu. Selalu ada itu. Fadol silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi yang dirahmati Allah. Anak saya kemarin sudah ditarik zakat fitrah dari sekolah dan tidak tahu kapan akan dibagikan. Apa yang apa saya harus mengeluarkan lagi untuk anak saya tersebut? Syukur Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi kemarin sudah ditarik zakat fitrah ya, tapi dikeluarkannya kapan nggak tahu. Ya ditanyakan aja di sekolahan, ah, dikeluarkannya kapan. Kalau dikeluarkannya itu seminggu sebelumnya nggak sah. Yang boleh satu dua hari eh, sebelum Idul Fitri, ah, itu boleh nggak apa-apa. Sampai sholat id batasnya, ya ditanyakan aja. Tanyakan, jangan sungkan-sungkan, terbuka itu enak, tanyakan ini dibaginya kapan. Bahkan kalau memang di sekolah dibagi satu minggu sebelumnya diberi masukan, itu nggak sah. Eh, menurut siapa itu ada riwayatnya enggak enggak ada riwayat yang ada cuma satu dua hari sebelum id begitu mereka ngotot juga mengeluarkan satu minggu nah anda anggap pasti itu sebagai sebagai sodako jangan dianggap sebagai zakat karena enggak sah itu iya fadl silakan ya. masih dari penanya yang sama Assalamualaikum Ustaz Abdullah anak saya lima tahun memiliki emas 10 gram apa dizakati dan bagaimana caranya sebaiknya dikeluarkan berapa tahun Bagaimana dengan tabungan di bank? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau 10 gram nggak kena ya, ukurannya itu kalau emas 85 gram ya, 10 gram nggak kena. Uh, kalau sudah mencapai 85 gram kena zakat tiap tahun. Kalau kurang dari 85 cuma 84 nggak kena. Uh, tabungan di bank itu kena. Kalau mencapai nisab ya, mencapai nisab senilai tadi itu senilai eh, uh, 85 gram emas atau 595 Eh, gram perak dan itu lebih hati-hati hitungannya perak itu ya lebih hati-hati uh, sekitar 3 juta Fadol, silahkan iya. Assalamualaikum Ustaz Qiyamul Lail pada bulan Ramadan itu apa terbatas pada sholat raweh? Kemudian ini masuk sholat dua dua dua diniati apa ketika melaksanakan ya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya kiamulah adalah salat malam ya, salat malam yang dilakukan pada bulan Ramadan namanya tarawih. Kiamulah salat malam ya, boleh di awal malam, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam. Dua-dua niatnya salat aja, salat dua, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Kalau witir niatnya ya rakaatan minal witri. Ini dua rakaat bagian dari witir, begitu. Itu mudah saja, tidak sulit insyaallah. sebentar ya. Ya, kodol. Ini saya kan tidak apa-apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diridhai Allah. Ustaz, apakah Ustaz, apa kalau sudah saat syuruk masih boleh salat duha? Syukur kafir Ustaz. Jazakallah khair. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Iya, jadi beda itu ya. Salat syuruk dengan salat duha itu beda. Sholat syuruk itu berdiri sendiri, sholat duha berdiri sendiri, ada dua memang. Dan masing-masing punya fadilah sendiri-sendiri. Jadi sholat syuruk itu kurang lebih satu jam seperempat setelah adzan subuh, setelah adzan subuh ya. Kalau sholat duha itu kurang lebih satu jam setengah setelah setelah adzan subuh. Jadi berdiri sendiri ya. Jadi setelah sholat syuruk, sholat duha tetap itu dilanjutkan, Jangan ditinggalkan sholat duha itu fadilahnya diantaranya bisa membayarkan sodakoh kepada 360 eh, persendian yang ada di tubuh kita. Eh, adapun sholat syuruk itu sama dengan haji dan umroh. Eh, demikian ya, Fadol. Assalamualaikum Ustaz yang dihormati Allah Bagaimana jika Ana lupa nggak baca niat puasa Apakah sah puasanya Jazakumullah khair Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doanya Semoga kebaikan untuk Anda juga terlimpahkan kepada Anda semuanya yang penting Anda di dalam hati niat puasa. Dan sahur itu juga merupakan bagian dari niat. Ya. itu sah puasanya. Sah puasanya. Dan insya Allah setiap orang Islam dia itu tidak mungkin beramal tanpa niat. Pondok silakan. Assalamualaikum Ustaz yang dimuliakan Allah. Apakah jika kita akan menzakatkan emas, maka kita harus mengeluarkan dalam bentuk emas juga? Berkah zakat diberikan ke adik, ke adik yang sama-sama sudah berumah tangga tetapi miskin. Jazakumullah khair. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga kebaikan doa Anda juga terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Jadi zakat emas mengeluarkannya tidak harus emas ya, oh, dengan uang boleh dinilai dengan uang. Jadi berapa? Kalau sekian gram, eh, kalau misalnya kita kena, misalnya orang punya uh, emas 100 100 gram ya, kena 2,5 persen. 2,5 persen berarti kena 2,5 gram. Jadi hitung aja. Kalau 1 gram itu 240 ribu, berarti kena berapa itu? Jadi ya, dikeluarkan uang nggak apa-apa ya. Karena emas itu adalah uang tunai, uang tunai. Kalau dulu itu pakai dirham sama dinar. Kalau sekarang pakai uang, mata uang itu sama. Dikeluarkan mata uang. Kemudian diberikan kepada adik yang miskin, itu boleh tidak apa-apa. Diberikan kepada adik tidak apa-apa. Itu loh, Anda mendapat dua fadilah. Fadilah fadilah zakat dan fadilah fadilah silaturahim. Wasadaqatu ala dirrahim tintan, sadaqatun wasilatun, kata Rasulullah SAW. Sadaqah atau zakat kepada kerabat itu dapat dua. Dapat sadaqah, dapat zakat, dan dapat menyambung silaturahim. Eh, yang tidak boleh itu kepada usul dan furu' kepada ayah, ibu, kakek, nenek ke atas nggak boleh, atau kepada anak, cucu ke bawah itu nggak boleh, atau kepada istri yang dalam tanggungan itu nggak boleh. Itu kita bahas besok ya, insya Allah. Ya, Fadal silakan. Assalamualaikum Ustaz Barakallahu Fik. Ustaz apa zakat hasil bumi itu tidak dipotong dengan gaji pekerja, pupuk dan lain-lain? Syukur kasih Ustaz, semoga Allah memberi kesehatan kepada Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiq barakallah. Allah berfirman wa atu haqqahu yawma hasadih dan berikan zakatnya, haknya pada waktu panen. Jadi pada waktu panen ya, waktu panen itu berapa? Misalnya seribu eh, seribu kilo misalnya, keluarkan dari seribu kilo itu. Kalau dia itu pengairannya tanpa usaha keluarkan 10%. Kalau pengairannya dengan usaha keluarkan 5%. Ya, bukan dipotong-potong dulu, bukan dipotong-potong dulu. Karena kalau 1000 kilo dipotong gaji ini, gaji itu nanti habis nanti. Jadi ketika panen itu yang didapatkan yaitu dihitung berapa mencapai nisab dikeluarkan zakatnya. Jadi bukan dipotong-potong dulu ya. Jadi ketika panen itu berapa dikeluarkan zakatnya. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan suami adalah PNS. Apa gaji perlu dizakati? Dan tabungan haji juga harus dizakati. Wassalamualaikum dari Ibu Kus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaji itu wajib dizakati kalau mencapai nisab dan berputar satu tahun. Satu tahun dulu. Istilah zakat profesi yang uh, dikenal oleh masyarakat itu adalah istihad dari sebagian ulama yang ditentang oleh para ulama. Kenapa? Karena jelas-jelas melawan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan bahwa orang tidak terkena zakat sehingga mencapai nisab. Wa hatta yahul haul berputar satu tahun dulu. Jadi kalau gaji Anda milik suami sendiri, istri sendiri ya, jadi ini nggak digabung. Jadi kalau suami punya harta senilai nisab, tadi telah disebutkan nisab, dan berputar satu tahun, maka di uh, akhir tahun itu dikeluarkan yang ada berapa, yang penting tidak kurang dari nisab, dikeluarkan semuanya 2,5%. Seperti itu. Jadi bukan tiap-tiap nerima gaji dikeluarkan 2,5%, itu nggak ada. Itu istihad dan itu melawan hadis, itu ditentang, tidak tidak benar. Bukan zakat itu. Kalau mau sedekah tidak apa-apa, silahkan. Tabungan haji itu wajib dizakati kalau mencapai nisab dan berputar satu tahun. Jadi misalnya orang itu mau haji, eh, haji ongkosnya misalnya 25 juta. Uangnya dia ada 25 juta di bank misalnya atau disimpan satu tahun, keluarkan zakatnya dua setengah persen. Yang penting mencapai nisab dan berputar satu tahun dikeluarkan zakatnya dua setengah persen. Walaupun disimpan untuk haji, untuk misalnya dana untuk persiapan anak sekolah, atau misalnya juga untuk persiapan menikah dan yang lainnya, yang penting mencapai nisab eh, dan berputar satu tahun dikeluarkan zakatnya dua setengah persen. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, penunjuk umat yang saya cintai karena Allah Apakah kalau mempunyai emas yang nilainya kurang dari 83 gram Dan lebih dari takaran perak Apa harus mengeluarkan zakatnya? Syukran, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doanya Semoga Allah mencintai Anda Bagaimana Anda mencintai saya karena karenanya jadi kalau emas itu hitungannya emas ya, bukan perak ya. Emas hitungannya emas, bukan perak. Kalau emas memang 85 gram, perak 595. Nah, kalau uang itu kepada salah satunya, emas atau perak. Dan yang lebih hati-hati kepada perak. Nah, jadi kalau Anda punya emas eh, uh, 83 gram, itu tidak kena zakat. Karena belum mencapai nisab. Belum mencapai nisab. Ya. Jadi hitungannya bukan perak. Hitungannya adalah emas. Anda tidak kena zakat ya. Walaupun kurang 2 gram, tidak kena. Karena belum nisab. Ya, sebentar ini zakat profesi ini ada beberapa pertanyaan ya, tapi tidak saya jawab karena sudah sudah terjawab tadi. Iya, fadl. Ustaz rahimahullah, jika uang dan perhiasan sudah nisab, tapi sebagian sudah haus, sebagian belum. Perhiasan ada yang sebagian dipakai, bagaimana zakatnya? Ya wa iyyakum. Jadi hitungannya sendiri ya, perhiasan sendiri dan harta itu sendiri ya. Bukan dicampur ya, perhiasan sendiri dan harta itu sendiri hitungannya. Jadi perhiasan itu huli namanya. Kalau zakat itu uang tunai. Jadi kalau uang itu uang tunai. Seperti itu. Kemudian Handel. Assalamualaikum Ustaz yang terhormat saya menyimpan perhiasan emas untuk anak saya yang saya niatkan untuk dia menikah nanti. Dan emas yang saya simpan adalah senilai 80 gram lebih. Saya menyimpannya sudah lebih dari lima tahun. Apa siapkan harus dizakati? Terima kasih atas penjelasan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa iyyakum. Jadi ini menyimpan ya, menyimpan emas senilai eh, 80 gram lebih. Ya, lebihnya berapa ini disebutkan? Kalau lebih 100 gram bagaimana? lebihnya berapa dulu Bu? Jadi kalau memang 80 gram atau 80 gram, 5, 80,5 itu nggak kena. Kalau 85 baru kena. Jadi pokoknya hitungannya itu 85 gram. Kurang dari 85, 84 nggak kena. Ya, 84 nggak kena seperti itu. Jadi walaupun Anda niatkan, Anda niat untuk menikah nanti, yang penting mencapai nisab kena. Mencapai nisab kena. Jadi kalau memang uh, 85 kena, di bawah 85 tidak kena. Ya, Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah. Bagaimana dengan nisab hewan ternak? Apa ada ketentuan khusus? Syukur wassalamualaikum. Ya, hewan ternak memang ada ketentuan khusus ya. Tadi telah disebutkan nisabnya. Kemudian ketentuannya lagi itu adalah uh, makannya itu makannya makannya itu dia di alam bebas. Jadi bukan kita beli makanan ya. Makannya di alam bebas. Selama satu tahun makan di alam bebas atau selama kebanyakan tahun. Ya, satu tahun itu kan 12 bulan. Jadi misalnya dia 7 bulan itu makannya di alam bebas. Ya sisanya makanannya dari kita itu kena kena zakat. Seperti itu. Ya, sebentar ya. Kita... Sudah. Ya? Sudah, kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah, bagaimana jika saya sudah bekerja dan menikah, sedang orang tua ikhlas mengeluarkan zakat untuk saya? Bagaimana hukumnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat dan sayang Allah terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Ini mungkin maksudnya zakat fitrah barangkali ya. Zakat fitrah mungkin. Kalau zakat fitrah tidak apa-apa. Dikeluarkan oleh orang tidak apa-apa. Tapi yang afdol, masing-masing orang yang mampu mengeluarkan untuk dirinya sendiri. Itu kalau zakat fitrah ya. Nah, ini yang saya pahami Anda percaya zakat fitrah. Dan kita belum bahas zakat fitrah. Ya, Fadol ya. silakan. Assalamualaikum Ustaz, kalau home industry yang aktifnya atau kerjanya musiman, bagaimana zakatnya? Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku ini perlu contoh ya, contohnya kayak apa dulu? Seperti apa contohnya dulu ya? Kalau memang uh, misalnya sekarang membuat sesuatu lalu nggak buat lagi, kapan-kapan baru buat ya. Itu kena zakat mal, zakat harta, zakat harta. Seperti itu. Ini sebenarnya pertanyaan masih banyak di layar kami, tapi mohon maaf waktunya uh, ya kita harus persiapan untuk maghrib. Mohon maaf kalau saya belum terjawab dan masih ada kesempatan besok juga masih tentang zakat. Besok tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, ahlu zakat Ya mudah-mudahan jelas. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita semuanya. Dan semoga Allah membuka pintu hati kita untuk mau mengeluarkan zakat demi untuk supaya kita selamat dunia akhirat dan barokah dunia akhirat serta tidak rugi dunia akhirat. Allahumma amin. Ya, mungkin itu dulu. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah swt Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi ilma warzuqna fahma. Ya muallima Adam wa Ibrahim, allimna. Ya mufahima fahimna. Ya muallima Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allimna. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu, curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, tambahlah ilmu kami, berilah kami kepahaman ya Allah. Wahai Allah yang telah memberikan ilmu kepada Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, berilah kami ilmu. Wahai Allah yang memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman, berilah kami pemahaman. Wahai Allah yang memberikan ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah kami ilmu. Allahumma ij'alna hadina muhtadin, hudatan mahdiyyin ghaira dhallin wala mudhillin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk, yang mendapat hidayah dan memberi hidayah. Jangan kau jadikan kami orang yang sesat lagi menyesatkan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah wa la taj'alhu multabisan alina fanadhil. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar dan berilah kami kemampuan untuk melakukannya. Tunjukkan kepada kami bahwa yang salah adalah salah dan berilah kami kemampuan untuk meninggalkannya. Jangan kau jadikan ya Allah tercampur atas kami antara yang hak dan yang batil karena kami akan tersesat kalau begitu nanti ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ini adalah permohonan kepada kepadamu yang selalu kami panjatkan ya Allah, jangan kau sia-siakan pengharapan kami. Kami mohon ya Allah, Engkau jadikan kami istiqamah dan Engkau tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kami berlindung daripada mati su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار ya Allah selamatkan kami dari api neraka bebaskan kami dari api neraka kami ibu bapak kami dan kaum muslimin semuanya ya Allah Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwan karimun tuhibbul afwa fa'fu anna Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maafkan kami ya Allah.